Pak Selamat, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Itulah yang disebut sekarang otonomi maka sekarang yang berperan sekarang dalam menentukan izin-izin itu apalagi di daerahnya, yaitu kabupaten tingkat dua. Kalau misalnya ada di sana mau dibikin perkebunan kelapa sawit, pertambangan, maka yang sangat menentukan dominan adalah bupatinya. Maka sekarang itu perizinan-perizinan itu diperjualbelikan. Nanti ada orang mengusahakan izin ini, keluar izinnya. Tapi izin itu bukan dilaksanakan tapi dia perjualbelikan kepada orang lain. Demikian juga, hanya mungkin Unilever, mungkin dia dalam perizinannya, mungkin dia mungkin perizinannya, mungkin dia kurang memang. Sehingga dia ditunda-tunda apanya. Bisa jadi mungkin di bidang perkebunan kelapa sawit mungkin. Sebab kan sekarang ini kan bisnis perkebunan kelapa sawit kan sangat menggiurkan sekarang ini. Sehingga timbul kasus di mana sini sana. Maka itulah jadinya mental pejabat-pejabat di daerah, yang DPR-nya, katanya DPRD-nya juga sebagai calok-calok perizinan ikut juga maka itu juga sekarang akibat dari otonomi sekarang ini terima kasih Pak Togi ya. silakan ya saya pikir ya memang ini kan sudah fase zaman otonomi tentunya kenapa mereka di sana di daerah nggak langsung bisa menerima investasi dari Unilever kita yakin itu ada alasannya. Nggak mungkin itu bodoh mereka. Nah, yang, sebet, yang seperlunya Menko Ekonomi itu, itu yang seharusnya meneliti dan mengkonfirmasinya. Jadi nggak perlu dengan kata ancaman sebetulnya. Ancaman mencabut daerah ekonomi khusus. Sebetulnya sebagai Menko Gak begitu ya. Jadi ini kelihatan seakan-akan Menko ini hanya memikirkan kepentingan para investor yang sifatnya mungkin belum tentu cocok dengan keadaan daerah tertentu. Tapi boleh harusnya Menko itu atau tim ahlinya mencobalah mengkonfirmasi apa problemnya. Gak perlu dengan statement ancaman Ya saya kira begitu, terima kasih Terima kasih kembali, 6339160 masih untuk Anda, Mitra Bisnis Silakan Pak Yono Ya,、uh, eh, komentar saya Memang di Indonesia ini harus ada namanya Departemen Perizinan ya Artinya Departemen Perizinan ini untuk mengurusi semua izin-izin satu pintu Dan kedua adalah Departemen Perizinan misalkan galian Galian ini digali lalu dibongkar lagi, gali lagi, tidak ada itu kan tidak efisien. Merdeka sudah 67 tahun, masih kayak begitu. Betapa bodohnya mereka-mereka itu tidak efisien dan tidak produktif. Sehingga dalam hal ini saya melihat bahwa perizinan ini sumbernya adalah uang pungutan-pungutan yang artinya akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Kenapa Unilever tidak bisa di Sumatera Utara? Karena bayarnya kurang dan saya tahu bahwa perusahaan asing itu yang seperti kayak begitu, artinya Unilever, mereka enggan melakukan pemberian suap atau sebagainya seperti itu ya. Jadi akhirnya nggak dikeluarin dan ya akibatnya bahwa investasi di daerah itu untuk pemerataan dalam arti untuk meningkatkan konjungtur perekonomian, untuk peningkatan tenaga kerja akhirnya terhambat. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Akara Jasa seharusnya eh, terlalu lunak ya, artinya harus diberikan sanksi kepada mereka-mereka itu. Termasuk RI1 harus juga memberikan sanksi tegas dan diumumkan di eh, ini ya eh, publikasi baik media televisi dan koran itu yang saya ini kan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yono. Kita ke Pak Wira, halo. Ah, selamat sore. Silakan Pak. Oh ya, ini contoh dari satu eh, kasus di mana otonomi daerah eh, tidak sinkron dengan uh, pusat. Kan seringkali BKPM roadshow ke, ke luar negeri mengundang investor atau bahkan Menteri Perekonomian juga mengundang investor-investor untuk investasi di daerah. Tetapi gubernur sebagai kepala daerah tidak sinkron dengan ini. Nah makanya ini dampak dari ekonomi otonomi daerah yang eh, bisa dirasakan akibatnya tidak sesuai dengan kebijakan pusat. Nah untuk itu banyak sekali peraturan-peraturan yang harus direvisi dan ditindak. Terima kasih. Terima kasih Pak Wira. Kita ke Pak Hari. Halo. Sore. Silakan Pak Hari. Semua ini kan timbul lagi, timbul lagi, timbul lagi itu kalau saya lihat masalah utamanya cuma yang nomor satu nggak pernah bisa tegas selama nomor satu seperti sekarang ini, ya kita harus tunggu sampai 2014. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Selamat sore Pak Tony. Selamat sore. Silahkan Pak. Ya inilah ya bukti bahwa memang pemerintah kita tuh lemah banget yang di pusat. Sebenarnya kalau memang mau, itu mau bikin peraturan, mau bikin izin segala macam itu udah ada. Misalnya ada 10 persyaratan, udah udah udah masuk semua ya udah keluarin gitu loh peraturannya itu gitu nah kalau pejabat yang nggak bisa ngikutin pecat mbak ini Pak SB ini saya lama-lama juga sebel liatnya <laughs> bener loh harusnya itu dipecat ya apalagi kalau dia namanya pejabat dia melanggar hukum itu tiga kali lebih lipat tiga kali lipat dia harus lebih kena itu hmm. nggak nggak bisa lagi nih seperti ini nih saya pengen satu pemimpin yang model Pak Harto gitu yang tangan besi baru bisa maju mbak negara kita. Hmm. Iya, oke, okay, iya. terima kasih. Terima kasih kembali Pak Tony. Ibu Wati, selamat sore. Selamat Terima Silakan. Itu amat sangat Itu juga terjadi di Kabupaten Bogor. saya minta izin, dimintain uang. Dan memang berbuat sulit Indonesia ini benar-benar mau jadi negara yang maju bersulit sekali kalau mental bangsa ini nggak diperbaiki coba intinya harus memperbaiki mental bangsa ini supaya nggak korupsi supaya melakukan yang baik takut Tuhan itu aja deh baik terima kasih Bu Ati saya beralih ke Pak Hadi selamat sore Pak sore Pak iya silakan Pak Hadi saya kira dengan pemimpin sekarang ini susah ya mau lima tahun sepuluh lima puluh tahun nggak bisa harus ada pemimpin yang tangan besi tapi minus korupsi jadi tangan besi tapi nggak ada korupsi nah itu baru bisa maju semua pemberantasan korupsi korupsi langsung di, dihukum mati jadi ada shock terapi dan benar-benar dijalankan jadi harus bersih kalau nggak pakai tangan besi nggak bisa tapi tan tapi korupsi harus benar-benar dihukum mati begitu Pak baik terima kasih Pak Haji Pak Yakub, selamat sore. Selamat sore, Bu. Silakan Bapak. Kepala daerah atau Pemda itu bosnya siapa kan? Bosnya SDC, SDW juga. Ya, kalau bosnya mencel-mencel gini ya, sampai kapan tuh Ira terus? Mestinya rakyat malah bisa minta ini. Kita rugi ini, sekian lama Pak SBY mimpin ini, bukan maju atau ada perbaikan, korupsi tambah banyak, dan, dan sebagainya begitu. Hmm. Jadi rugi waktu kita, udah berapa tahun ya SBY ya? Oke okay. Selamat sore Pak Leo Uh, selamat sore Bu Kiki Silakan Pak Ya Bu, saya sih eh, melihat perusahaan Unilever ini itu eh, kurang dewasa ya. Dia kan tahu zaman sekarang kan begini nih, kurang tegak pemimpinnya dan segala peraturan susah, keluarnya izinnya tuh gitu. Ya udah, nggak usah nanam aja. Lagi pula dia nanam dua triliun, belum tentu 2 triliunnya uangnya ke sana gitu. Belum tentu untung juga. Nah, kalau memang dikasih ya sudah, nggak usah dulu. Tunggu waktu yang tepat baru masuk. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Leo dan merupakan penelpon terakhir ini ya dalam bisnis opinion sore hari ini.